simbol pengorbanan Nabiullah Ibrahim Khalilullah yang demi Allah tabaraka wa taala dia rela berkorban korban yang paling berharga dan paling mulia anaknya yang tercinta Masyiral muslimin Jumat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap tahunnya Idul Adha adalah merupakan lambang pengorbanan seorang hamba Untuk maulanya Allah tabaraka ta'ala Masyiral muslimin rahimakumullah dan Ibrahim adalah merupakan contoh suri teladan umat sepanjang masa. Laqad kana lakum kata Allah swt. wa taala Laqad kana lakum Sesungguhnya telah ada pada kalian contoh suri tauladan fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah dan orang-orang beriman yang menyertainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama ini wallah Agama ini wallahi akan tegak dengan adanya pengorbanan daripada kaum muslimin. Tidak akan mungkin sampai kepada kita agama Islam kecuali karena pengorbanan kakek moyang kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan perintahnya. Allah uji Ibrahim al-Khalil dengan perintahnya dengan ujianlah Allah mengetahui keimanan seorang hamba daripada hamba-hambanya yang berdusta. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam kitabnya yang mulia. Berkata Ibrahim kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendapatkan dalam mimpiku perintah untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pandanganmu? Lihatlah terbiah salihah yang ditanamkan Ibrahim kepada anaknya Ismail menghasilkan buah yang sempurna daripada buah keimanan. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana Allah menguji Ibrahim. Allah ingin meletakkan Allah tabaraka taala dalam diri Ibrahim sebagai kekasih sejati. Tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dan lihatlah bagaimana pengorbanan Ismail ibadah Allah. Apakah dia menolak dan membantah? Wallahi la rabbil Ka'bah. Berkata Ismail dengan penuh istislam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia siap mengorbankan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ismail, "Ya Allah rekam sebagai pelajaran kepada orang-orang yang datang belakangan. Inilah contoh orang-orang yang telah mengorbankan diri mereka untuk agama Allah tabaraka taala." Berkata Ismail, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahanda, lakukan apa yang Anda perbuat yang Anda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadamu satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah daripada golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kedua-duanya berangkat anak beranak wallahi dzurriyyatun ba'dhuha min ba'din. Keturunan yang sebagian merupakan bagian daripada keturunan lainnya yang terpenuhi seluruh hati mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghujam yang mengalir dalam darah mereka pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya berangkat. Allah ungkapkan dalam firman nya yang mulia, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala kedua-duanya berpasrah diri menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dibaringkan Ismail. Allahu akbar. Dan telah diasah pisau yang tajam. Pedang yang tajam diasah disiapkan Allahu Akbar tatkala Ibrahim telah mendekatkan mata pisau atau mata pedang akan menyembelih anaknya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya kami seru Ibrahim engkau telah membenarkan perintah yang dipintahkan kepadamu dalam mimpimu Allahu Akbar Masyaallah muslimin rahimakumullah karena pengorbanan Ismail karena pengorbanan Ibrahim Allah jaga agama yang mulia ini sampai kepada kita ma'asyal muslimin rahimakumullah dan kita melihat sepanjang zaman sejarah menunjukkan kepada kita Allah akan tolong agama ini dengan pengorbanan umat Islam bahkan sebelum kita lihatlah bagaimana pengorbanan ashabul kahfi yang mereka rela meninggalkan kemewahan orang tua mereka demi iman dan Islam mereka tinggalkan semuanya demi menjalankan agama mereka yang mulia. Lihatlah pengorbanan ashabul ukhdud. Kisah seorang anak gulam yang dia rela mati agar orang-orang beriman yang dia telah tebus jiwanya agar orang-orang beriman ma'asyurul muslimin rahimakumullah dan dari zaman ke zaman akan selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, akan Allah tampakkan, Allah berikan sebagai cerminan orang-orang yang telah menjual diri mereka untuk agama Allah tabaraka wa taala. Datang seorang sahabat, ikhwan Abdullah bin namanya adalah Amr bin Al-Jamuh. Amr Al-Jamuh seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansar yang dia kakinya pincang dan pincangnya parah pincangnya para ibadah Allah berjalan dengan susahnya sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengajak orang-orang beriman agar mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard Allah mengajak orang-orang beriman wahai orang-orang beriman kenapa kalian ketika diserukan Allah Subhanahu wa taala agar berjihad di jalannya Itsaqaltum minal ard. Kalian memilih untuk menghujam ke bumi. Araditum bil hayatid dunya. Apakah kalian rela dengan kehidupan di dunia ini? Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ketika berbondong-bondong orang munafik memberikan alasan beribu alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka takut mengorbankan harta mereka, nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala karena dalam hati mereka ada keraguan-raguan. Datanglah orang ini Abdullah bin Amr bin Jamu. Mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dan dua anakku kami bertiga bersepakat untuk mengikuti peperangan yang telah engkau perintahkan. Sementara di rumah kami tidak ada yang menjaga ya Rasulullah. Mereka mengatakan, Ayahanda, Anda pincang. Ayahanda, Anda di rumah, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Anda uzur. Jagalah mahram-mahram kita. Tapi demi Allah, ya Rasulullah, aku tidak ingin menjaga mereka. Aku ingin agar aku ikut berperang besertamu ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, aku mengharapkan dengan kakiku yang pincang ini, aku akan menginjakkan surga dan mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdul Amr bin Jamuh, seorang yang pincang, yang dapat uzur. La haula wala quwata illa billah. Dia rela mengorbankan jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang dai ditugaskan berangkat ke negeri Afrika, ke negeri yang jauh negeri yang amat jauh, tidak ada padanya peradaban sama sekali. Tidak ada fasilitas, tidak ada sarana, tidak ada hotel dan seterusnya. Berangkatlah dia, ikhwan rahimakumullah. Sampai di sana dia tiba pada sore hari. Dia pun menginap pada malam harinya. Dan dalam hatinya dia menganggap dia benar-benar telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap dia telah mampu benar-benar semaksimal mungkin untuk menyampaikan agama Allah. Dia rela berusaha payah meninggalkan keluarganya, negerinya dalam rangka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah pada pagi harinya. Ketika dia mulai melihat kampung tersebut, kampung yang dia akan menyebarkan padanya dakwah, dia lihat seorang perempuan yang tanpa ciri-cirinya menunjukkan dia adalah orang-orang Eropa. Sementara dia diada berada di tempat yang jauh pedalaman terisolir orang-orang Afrika, orang-orang burki hitam. Dia dapati seorang perempuan yang menunjukkan dia adalah seorang perempuan Eropa. Dia bertanya kepada penduduk, siapa kegerangan orang tersebut? Mereka mengatakan dia adalah seorang misionaris yang telah hidup dan tinggal di sini bersama kami selama 8 tahun untuk menyebarkan agamanya, mempropagandakan agamanya ibadah Allah seketika berubah. Ma'asyiral muslimin, berubahlah rasa bangga yang dimiliki seorang dai tersebut. Dia telah berhasil menjejakkan kakinya di bumi yang jauh, meninggalkan semua kemewahan untuk berdakwah, hilang semuanya. Ketika melihat bagaimana orang tersebut lebih dahsyat daripada dirinya. Dia yang diutus beberapa waktu. Dia yang dikirim beberapa saat. Namun perempuan tersebut tinggal bersama mereka orang-orang miskin 8 tahun dalam rangka menegakkan agama yang batil wa'iyadhan billah. Masyal muslimin. Maka dia benar-benar mengambil pelajaran. Jika ahlul batil. Mereka berjihad bersungguh-sungguh menyebarkan kebatilan mereka. Bagaimana kita orang-orang beriman? Bagaimana kita hamba-hamba Allah? Bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah perjuangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, terluka beliau sallallahu alaihi wasallam, berdarah dia lihat tangannya berdarah. Dia katakan, wahai tangan, engkau hanyalah merupakan bagian daripada anggotaku. Yang engkau berdarah karena jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku akan mengharapkan darinya ganjar Allah subhanahu wa ta'ala. Maashallul muslimin. Rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Dari zaman ke zaman, kita melihat orang-orang yang menegakkan agama Islam. Agama para nabi dan rasul. Mereka rela berkorban, mengorbankan segala yang mereka dapat yang mereka miliki. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman yang mulia tentang mereka orang-orang beriman. Wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma tabdila. Di antara mereka ada orang-orang yang telah meninggal. Subhanallah, di atas jalan dakwah, meninggal dalam berdakwah, terbunuh dalam berjihad. Wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Dan sementara di antara mereka ada orang-orang yang masih menunggu giliran mereka telah menyiapkan diri mereka, menjual diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila dan mereka tidak pernah ganti sama sekali. Cita-cita mereka yang besar, niat mereka yang tulus, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baddalu tabdila. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Sekarang wallahi wallahi sekarang ibadah Allah kita telah mencangkan pilar-pilar dakwah dan kita membutuhkan orang-orang yang mau mengorbankan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Wallahi. Andai kata antum tidak mampu memberikan dalam bentuk infak jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum lemah? Wallah, setiap orang lemah memberikan apa yang dia mampu, meminjamkan satu juta, dua juta, lima ratus ribu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum semua mau sebagaimana Allah katakan dalam firman yang mulia? Ketika Allah menyuruh orang-orang berjihad, wallahi yang kita tempuh adalah merupakan jalan jihad. Jihad dengan ilmu di jalan Allah Subhanahu taala. Apakah kita semua mau ketika Allah mengatakan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai orang-orang beriman. Malakum, kenapa kalian? Idza qila lakum munfiru fi sabilillah, ketika kita katakan kepada kalian, pergilah, berperanglah jalan Allah, berjihadlah. Ithaqaltum ilal ar kalian membumi, kalian mengujam ke bumi. Wallahi alangkah beratnya antum keluarkan harta antum, seperak dua perak demi agama Allah Subhanahu wa taala. Siapakah selain antum yang tidak mau melihat agama ini mulia? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lihatlah Nabiullah Yaqub. Nabiullah Yaqub di akhir hayatnya ketika akan meninggal dia katakan anak kepada anaknya dia kumpulkan anak-anaknya dia katakan ma ta'buduna min ba'di am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al maut apakah kalian semuanya menyaksikan bagaimana Yakub ketika datang kepadanya kematian idh qala li banihi tatkala dia berkata kepada anak-anaknya ma ta'buduna min ba'di apa yang kalian sembah setelahku lihatlah ikhwan ibadallah bagaimana Nabiullah Yakub memikirkan generasi ke belakang dia tidak ingin dirinya masuk surga, sementara anak-anaknya ke bawah keturunannya masuk neraka Wiyadhan billah. Ketika di akhir hayatnya dia tanamkan tauhid, menunjukkan pentingnya penanaman tauhid kepada generasi ke belakang. Ikhwan, apakah antum rela? Apakah kita semua rela masuk surga? Sementara generasi kita di belakang menjadi generasi yang lemah sebagaimana Allah sebutkan, yakshal ladina lau taraku min khalfihim Zurriyatan di'afan. Tidaklah merasa waspada orang-orang yang meninggalkan setelah mereka generasi yang lemah. Ikhwan, kelemahan yang paling parah wallah, kelemahan dalam agama. Fala haula wala quwata illa billah. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru an alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسlimin jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala datang seorang ansar membawakan satu gantang kurma subhanallah satu mud kurma dia katakan, Ya Rasulullah, ini yang aku miliki di jalan Allah SWT. Jadikan sebagai bekal untuk engkau berjihad di jalan Allah SWT. Allahu Akbar. Melihat hal demikian tertawa orang-orang munafik. Maka Allah turunkan ayat yang mencela mereka. Orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang berinfak dengan apa yang mereka miliki. Allahu Akbar. Allah katakan. Allah musta'an dalam kitabnya yang mulia. Allah katakan, dalam kitabnya yang mulia Bagaimana mereka menghina orang-orang yang bawa sedikit daripada harta. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Mereka adalah orang yang mencela orang-orang beriman yang bersedekah karena semampu yang mereka miliki. Allahu Akbar. Mereka mengatakan apakah berguna untuk berjihad satu gantang kurma yang kau bawa ini? Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wallah ya ikhwan, tidak ada uzur. Tidak ada uzur di atas pundak kita untuk menegakkan dakwah ini kecuali kita karena kita adalah orang-orang yang memahami manhaj ini. Inilah kebenaran ibadah Allah. Allah musta'an. Datang seorang kepada kita berkata, "Wallah, datang kepada kita seorang mengatakan, "Ya ustaz, wahai ustaz, saya bukan memiliki harta yang banyak. Saya enggak memiliki uang." Saya memiliki kepandaian membuat batu bata merah. Allah Akbar. Ya Ustaz. Jual batu bata merah ini. Jadikan dia sebagai uang untuk memberi material-material yang digunakan ibadah Allah. Allah ibadallah Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti mereka. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallu ala nabiyyikum. Inna Allah malaikatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وصليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله